Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk berkata sebagaimana dalam firman-Nya, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ini adalah jalan saya berdakwah kepada Allah. Saya أرى المحkamah itu ala basirah, di atas basirah, di atas petunjuk. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah kalian dari jalannya. Dan di dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah dihasankan oleh Syekh al bani rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqad taraktukum ala al-bayda ليلها كنهارها la يزيغ anha illa هالك Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binatang. Maka syariat Islam adalah syariat yang jelas dan tuntunan yang sempurna, kamil, tidak ada kekurangan di dalamnya dan tidak perlu ditambah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati ورضيت lakum al-Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Dan saya telah rida Islam sebagai agama kalian. Dan tidak ada satu perkara pun. Kecuali ada petunjuknya dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Dan kami menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Dan di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farraqna fil kitab min syai." Kami tidak mengalpakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab. Semuanya ada. Karena itu, kewajiban seorang muslim yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sabit dan kokoh di atasnya. Kalau seorang Muslim tidak sabit di atas agamanya, tidak kokoh di atas agamanya, maka ia pun dalam kehidupannya akan penuh dengan kesengsaraan. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, tidak pula sengsara. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipatahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaula an sabbatnaka, laqad kitta tarkan ilaihim shay'an qalila." إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا Andai kata kami tidak mewafahkan engkau Muhammad, maka sungguh engkau telah condong kepada mereka untuk meraih sesuatu yang sedikit. Kalau kamu sudah seperti itu, maka kami akan menyiksamu dengan kelemahan hidup dan kelemahan sakit Kemudian kamu tidak akan mendapatkan penolong lagi dari kami. Karena itu ahli sunnah itu tetap atas prinsip agama. di atas dasar agama, di atas syariah yang telah jelas, sempurna. Kewajiban kita adalah istiba, mengikuti dan dilarang untuk tidak membuat perkara baru di dalam agama. Dan dari metode para ulama rahimahumullah dari dulu sampai sekarang, mereka senang mentakrir usul, mentakrir pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah kepada kaum muslimin supaya mereka kokoh di atas dasar punya pijakan yang kuat dan dengan hal tersebut mereka akan selamat dari gelombang syubhat yang menyambar-nyambar. Iya. Karena itu kita lihat karangan-karangan para ulama kita mereka merinci tentang usul ahli sunnah. Pokok ahli sunnah yang seorang itu harus berpijak di atasnya. Dan juga para ulama kita rahimahumullah senantiasa mentakrir hal tersebut dari dulu sampai sekarang. Iya. Apalagi di zaman ini para masyayikh kita rahimahullah al-amwat minhum wa Allah al-ahya ya. mereka senantiasa mengajarkan dan mendidik umat di atas pokok-pokok syariat Islam di atas dasar yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengajarkan buku-buku dari para ulama ahli sunnah rahimahumullah taala. Iya. Di depan kita ini kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Mungkin telah berlalu eh, beberapa Ustaz Afadil pada pertemuan yang telah lalu menyebutkan beberapa pendahuluan dan insya Allah pada kita meringkas di sini beberapa perkara yang berkaitan dengan judul kitab kemudian yang kedua atau yang pertama berkaitan dengan pengarang kitab kemudian yang kedua berkaitan dengan judul kitab Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan eh, isi dari kitab dan pembahasan seputarnya. Ada yang pertama berkaitan dengan pengarang. Kita sebut tadi kitab ini Syarhus Sunnah adalah karya Imam Al-Barbahari. Nama beliau Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf. Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf. Kunya beliau nama panggilan Abu Muhammad Al-Barbahari. Al-Barbahar ini sebab kepada barbahar. Katakan bahwa barbahar ini adalah jenis obat-obatan yang diambil dari India. Dan beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah imam yang menjadi panutan dan Syekhul Hadabi di zaman. Kemudian beliau adalah waris pemberi nasihat, zahir orang yang zuhud. Dan demikian kita melihat dan mengambil pelajaran dalam biografi para ulama kita. Mereka di dalam agama mengumpulkan segala perkara dan berusaha untuk mengamalkan segala sesuatu. Tidak dapatkan mereka alim, ramal dengan ilmunya, orang yang zuhud, zahid, orang yang memberi nasihat, kemudian terhiasi kehidupannya dengan amalan dan akhlak yang mulia. Iya. Ini patut untuk dicontoh oleh setiap penuntut ilmu bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar dipelajari saja, tetapi diamalkan juga. Dan juga ilmu itu berkaitan dengan masalah akidah, kemudian berkaitan dengan masalah hikam, masalah muamalah, masalah suluk, kemudian masalah akhlak. Dan seorang muslim hendaknya iltizam terhadap syariat Islam, terhadap akidah as dia secara keseluruhan. Ya ayuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Iya. Imam al Bahari katakan oleh Imam Al-Zahabi dalam Syiar Alam Nubala, "Kana awwalan bil haqq da'iyatan ila al-athar la yakhafu fillahi lawmata la'in." Beliau adalah orang yang terus-menerus mengucapkan yang hak. Dai menyuruh kepada al-athar dan tidak takut di jalan Allah kerjaan orang-orang yang mencerca. Dan ini sikap para ulama kita. Jika mereka meyakini suatu al-haq, jelas kendaliannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka mengucapkan hal tersebut dan tidak peduli siapa yang siapa yang menyelisih dan siapa yang menentangnya. Nah ini ciri para ulama kita dari terdahulu. Iya. Kemudian dari biografi Imam al bartahari di sini yang juga uh, kita ambil pelajaran darinya sebagai tambahan dari apa yang berlalu kemarin eh, Syekh Mubin rahimahullah ta'ala pernah menyebut satu kaidah berkaitan dengan Imam al tarbahari Kata beliau Imam al tarbahari itu baik dalam ilmu hadis, lemah dalam ilmu hadis. Tapi dalam sunnah beliau adalah imam yang kuat, panutan. Tapi dalam periwayatan hadis ada kelemahan. Itu pernyataan beliau kita mengambil hikmah dari sini bahwa para ulama kita itu tidak sungkan dalam suatu masalah apapun. Ya. Bukan karena dia adalah imam yang ditapahkan misalnya, yang sangat dihormati dan dihargai. Kemudian ada sesuatu yang perlu diterangkan akhirnya disembunyikan karena hal tersebut. Nah, ciri ahli sunnah seperti yang dikatakan oleh Wakil bin Jarrah dan yang lainnya, kata Wakil أهل السنة يبينون ما لهم وما عليهم وأهل البدع يبينون ما لهم فقط Ahli sunnah mereka menerangkan apa-apa yang merupakan argumen hujjah untuk mereka dan apa-apa yang merupakan kritikan memperbaiki mereka. Misalnya di tengah mereka dan berbuat kesalahan, ternyata dalil yang memperbaiki hal tersebut, menyerahkannya, maka mereka tidak sembunyikan, mereka angkat. Sehingga diperbaiki yang salah. Tapi kalau ahli tidak tidak. Ciri mereka hanya sekedar mengambil yang baik saja untuk menguatkan mereka. Ada yang jelek, itu mereka sembunyikan. Atau perkara yang bisa menghantam dan e, menjelaskan ada sesuatu yang salah pada mereka, maka hal tersebut mereka sembunyikan. Iya. Maka ahli sunnah menerangkan hal tersebut. Demikian pula dalam periwayatan. Diterangkan oleh para ulama. Ada imam besar, sahib sunnah, tegas menyampaikan sunnah dan dijadikan panutan oleh umat di dalam masalah komitmen di atas sunnah. Tetapi dalam periwayatan hadis diterangkan ada kelemahan. Sebab periwayatan hadis sifatnya sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Sebab kalau ada kelemahan dalam periwayatan hadis harus diterangkan. Jangan sampai ada kesalahan terjadi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu diterangkan oleh para ulama bahwa Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai beliau ini imam ahli sunnah di zamannya jadi panutan sampai Imam Ahmad juga berdalilkan dengan ucapan beliau Ishaq bin yang meriwayatkan dari ucapan beliau ya. beliau ini dikatakan oleh para ulama juga lemah dalam hadis nah kalau tidak itu kadang ayahnya kalau seorang muhadis ditanya bagaimana kedudukan ayahku dia terangkan kalau memang ayahnya lemah seperti Imam علي بن المديني علي بن عبد الله بن الحسن Abu Ja'far Al-Madini As-Sa'di nama lengkapnya. Dia ini imam Jafwa Sa'di. Imam besar. Ditanya, bagaimana kedudukan ayahmu dalam periwayatan hadis? Ya ayahnya ini ditanya. Apa katanya? Abi Ta'if. Katanya ayah kelemah dalam periwayatan hadis. Tak sungguh. Kan? Sebab masalahnya agama. Ya, masalahnya peringatan hadis, hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi kesalahan kalau disembunyikan hal tersebut. Demikian pula di dalam muqaddimah Sahih Muslim, Zaid bin Abi Unaisa berkata, "La ta'khudhu an akhi." Jangan kalian mengambil hadis dari saudaraku, saudaranya. Yang mentahdir kepada orang, jangan kalian mengambil hadis dari saudaranya. Kenapa? Sebab saudaranya itu pendusta dalam peringatan hadis. Nah itu diingatkan. Dan tidak ada muhabah para ulama rahimahumullah di dalam masalah ini. Karena itu kita mengambil faedah dari sisi ini. Bukan untuk mengungkap kejelekan, tetapi kita mengambil pelajaran bahwa ahli sunnah seperti ini. Mereka terbuka. Ada sesuatu yang salah, maka diperbaiki. Namanya manusia wajar kalau terjadi padanya suatu kesalahan. Iya. Baik. Kemudian e, berkaitan dengan judul kitab, kitab ini sebagaimana yang disebut tadi, namanya Syarhu As-Sunnah. Syarah artinya penjelasan. As-Sunnah akan kita terangkan definisinya di poin yang pertama yang akan disebut oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ada berkaitan dengan isi kitab. Kitab ini walaupun ukurannya tidak begitu besar, ya, hanya ringkas, banyak yang kuat memiliki kitabnya dan dan seluruh hadirin punya kitabnya. ya, ada pegangan dan kita akan menerjemah satu persatu insya Allah Ya. Walaupun kitabnya ringkas dan tidak begitu tebal, tetapi kitab ini termasuk nasaib, kitab yang sangat berharga. Karena berisi pokok-pokok prinsip ahli sunnah wal jamaah. Di dalamnya berisi prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nah, dan secara umum yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab ini adalah pokok-pokok yang luar biasa. Dan takrir usul ahli sunnah yang sangat mengagumkan sekali. Tetapi namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Katanya tiada gading yang tak retak. Ada ada saja ya, bentuk ketergelinciran dan demikian pula di dalam kitab ini ada beberapa perkara yang diluruskan oleh para ulama terhadap Eh, perkara yang disebut oleh Imam Al-Barbahani rahimahullah taala. Iya. Nah, Syekh Mubdil pernah menyebut bahwa Imam Al-Barbahari itu perlu diingat kadang beliau berlebihan dalam sebagian ibarat. Misalnya siapa yang tidak berucap seperti ini, maka hukumnya kafir. Padahal kalimatnya mengandung kebumian. di dalam kita. kemudian uh, juga uh, ada beberapa perkara yang Imam Al-Barbahari rahimahullah taala tergelincir dalam perkara tersebut dan seakan-akan mirip dengan perkataan sebagian kawaih ahli bidah bagaimana kita akan terangkan insyaallah taala pada tempatnya iya baik kemudian yang kedua berkaitan dengan isi kitab kitab ini adalah mabahis al-i'tiqad pembahasan tentang masalah masalah akidah masalah akidah ahli sunnah wal jamaah, salah manhaj dan dasar pokok ahli sunnah wal jamaah. Nah ahli sunnah di dalam buku etikad secara umum pembahasannya kebanyakannya berkaitan dengan takrir menetapkan dan menjelaskan rukun iman yang enam. Kebanyakan yaitu al-iman billah, ومعنى كتابه وكتبه ورسله واليوم akhir, kemudian wal qadari khairi wa syarri itu beriman kepada Allah ini asal yang pertama yang beriman keimanan kepada Allah Ini yang kedua keimanan kepada para malaikatnya kemudian yang ketiga keimanan kepada kitab-kitabnya kemudian yang keempat beriman kepada para rasulnya kemudian yang kelima beriman kepada hari akhirat yang keenam beriman kepada takdir yang baik dan buruk dalam keimanan kepada Allah Tauhid itu terbagi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Bagaimana yang dimaklumi? Tauhid rububiyah adalah menyatakan Allah dalam af'alihi, dalam perbuatannya. Allah yang Maha mencipta, Allah yang Maha memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Dan seterusnya dari ma'ani rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah adalah mentakrir bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, ifradullah bil ibadah. Menyendirikan Allah, mengisahkan Allah dalam peribadatan. Dalam peribadatan. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perubahan sedikit pun, tanpa menyerupakan dengan makhluknya ditetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga jenis tauhid. Kalau kita melihat di karangan para ulama terdahulu, karangan para ulama dari abad kedua sampai abad kelima sekitar itu, kebanyakannya di dalam masalah tauhid mereka berbicara dengan atau berbicara seputar permasalahan tauhid asma wa sifat. Kebanyakannya. Kenapa? Sebab kesesatan yang muncul waktu itu kebanyakannya dalam masalah asma sifat. Kebanyakannya. Ada berbicara juga dalam masalah rubiah, masalah uluhiyah, dan, Memang kadang disinggung global. Tapi dalam asma sifat mereka merinci. Ya. Karena kesesatan yang muncul di zaman itu adalah kesesatan dalam masalah asma sifat. Dan sampai sekarang masih berlanjut. Terwarisi. Para orang jahiliyah hanya menetapkan menetapkan satu sifat saja untuk Allah, sifat al-wujud. Orang-orang Mu'tazilah hanya menetapkan tiga sifat. Orang-orang Asy'ariyah, orang terdahulunya, sudah banyak orang-orang Asy'ariyah cuma menetapkan tujuh sifat. Orang-orang Asy'ariyah belakangan menetapkan 20 sifat. Ini yang masyhur di buku-buku pelajaran agama di Indonesia. Kemudian orang-orang Maturidiyah itu menetapkan menetapkan 8 sifat. Orang-orang pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Anggapkan delapan sifat. Ini pokok kesesatan dari dahulu. Ya. Di awal orang sudah dibantah oleh para ulama. Dan banyak dibicarakan dalam kutub al-i'tiqad. Karena itu kalau kita melihat secara umum dalam buku para ulama yang membahas tentang akidah, apakah kitab ini syarat sunnah atau kita buka misalnya seperti kitab eh, apa? I'tiqad Abu Bakar Al-Ismaili atau kita di, kita buka di dalam buku, uh, buku Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalakai juga di dalam kitab Sunnah karya Abdullah bin Ahmad Sunnah karya Al-Khallal dan Sunnah karya Ibn Abi atif hanya disebutkan berbicara tentang asma wa sifat dalam masalah keimanan kepada Allah sebab kesesatan boleh muncul di masalah asma wa sifat berjalan setelah abad kelima mulai muncul kesesatan di tauhid uluhiyah, ya, maka para ulama banyak menulis juga di dalam masalah tauhid uluhiyah secara terperinci. Kita lihat bagaimana karya Imam As-Sanani, kitab beliau Tafsir Al-I'tiqad. Ya, dan Imam Syaukani rahimahullah ta'ala juga punya kitab. Dan karangan-karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mempunyai manfaat sangat besar dan sampai saat ini masih senantiasa dijadikan pijakan dan patokan oleh ahli sunnah di dalam takrir masalah tauhid uluhiyah. Iya. Jadi ini eh, sekilas tentang keimanan kepada Allah dan disebut juga keimanan tentang pada para malaikatnya. Dirinci bagaimana keimanan kepada para malaikat akan berlalu bersama kita insya Allah dalam kita. Kemudian disebut tentang keimanan kepada para para rasulnya. Disebut juga keimanan terhadap kitab-kitabnya. Iya. Kemudian disebut keimanan kepada hari akhirat. Nah begitu masuk dalam keimanan kepada hari akhirat, Nabi bicarakanlah mulai dari masalah adab kubur. Sebab kata Nabi, Al-Qabru awal manazil akhirat Kubur itu adalah awal persinggahan akhirat. Karena itu, antum akan dapatkan dalam buku tepat pembahasan tentang adab kubur, ada atau tidak. Kemudian di, ada, eh, di, di kubur itu yang diadab apanya, rohnya atau jasadnya. Itu akan diterangkan dalam buku-buku tepat. Kemudian pembahasan tentang kenikmatan, ya, kenikmatan dan sengsara dalam adab kubur dibahas oleh para ulama. Kemudian berlanjut kejadian pada hari kiamat di Mokif. Kemudian di padang mahsyar, kemudian masalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masalah al-ard, kemudian masalah kitab, kemudian masalah timbangan, kemudian eh, ada sebelum timbangan adalah telaga, kemudian timbangan, setelah itu jembatan, ya setelah itu surga dan neraka, semuanya ada pembahasan dalam buku I'tiqad. Ini semua masuk dalam rangkaian keimanan pada hari akhirat. Ya. Kemudian dibahas juga oleh para ulama tentang masalah takdir. Keimanan terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk. Sebab masalah takdir ini Termasuk dari usul iman yang paling pertama ada kesesatan di dalamnya. Dan kesesatan dalam masalah takdir ini sebagaimana yang kita ketahui bersama awal mulainya muncul di Basra. Dimunculkan oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani di akhir zaman para sahabat. Bagaimana di hadis yang pertama dalam Sahih Muslim dari Kitab Iman. Ya. Yang para ulama di zaman itu yang mewakili ya, eh, siapa Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman bin Hamid al-Himyari keduanya berangkat menuju ke kota Mekah untuk berjumpa kepada para sahabat menanyakan tentang perkataan Ma'bad dalam masalah qadar. Ma'bad berkeyakinan bahwa takdir itu sifat uluh, perkara itu sifat uluh baru terjadi. Jadi kalau baru terjadi Allah baru tahu, Allah tidak tahu sebelumnya. Ini qadariyah, qadariyah yang seperti ini dikafirkan oleh para ulama. bab mengingkari ilmu Allah, mencari ilmu Allah. Dan belakangan Qadariyah terbagi dua sebagaimana yang kita akan berisi nanti pembahasannya di dalam masalah takdir. Jadi para ulama kita secara umum itu banyak mentakrir rukun iman yang enam di dalam masalah akidah. Tapi bukan artinya terbatas pada rukun iman yang enam, tidak dibahas yang lain, tidak. Para ulama kita juga menyebutkan di dalam uh, buku-buku akidah berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang ahli sunnah menyelisihi ahli bidah dalam hal tersebut. Ya. Dimasukkanlah pembahasan tentang masalah para sahabat. Wajibnya cinta kepada para sahabat dan mendoakan riba untuk mereka. Kemudian disebutkanlah pembahasan tentang wajibnya memuliakan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masukkan pembahasan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa Muslim. Tidak boleh melakukan kudeta kepadanya walaupun melampaui batas. Ya. Nah, pertanyaan dia masih Muslim. Kemudian dimasukkan juga masalah-masalah lain, kadang masalah fikih kita dapatkan. Seperti masalah mengusap di atas sepatu. Ini identik dengan masalah ini. tapi disebut oleh Imam Barbahar dalam kitab ini sebab ahli sunnah menyelisih ahli tidak dalam masalah ini. Nah, demikian disebut juga dengan masalah nikah dengan wali. Nikah harus dengan wali dan dua saksi. Disebut kalau dia dalam takrir, ya, akidah, Sebab ahli sunnah menyelisih ahli bidah dalam masalah ini. Dan masalah-masalah ini insya Allah ta'ala kita akan ketemukan di dalam kitab ini. Jadi secara global perlu diketahui bahwa pembahasan ahli sunnah dalam masalah iman atau dalam masalah akidah itu berkaitan dengan rukun iman yang enam dan berkaitan juga dengan masalah yang lain yang ahli sunnah menyelisihi ahli bid'ah dalam masalah tersebut. Masalah-masalah yang ahli sunnah mempunyai ciri khusus dalam masalah-masalah tersebut. Itu disebutkan oleh para ulama di dalam kitab ini. Dan insya Allah Ta'ala akan berlalu bersama kita pembahasan ya, di dalam kitab ini. Nah, <clears throat> kemudian sudah undang berikutnya, eh, ada tadi yang kelupaan di dalam masalah judul kitab. Judul kitab Syarh Sunnah. Syarah Sunnah. Para ulama banyak menamakan buku-buku yang berkaitan dengan akidah disebut dengan nama As-Sunnah. Seperti saya sudah sebutkan tadi beberapa judulnya. Dan ini penggunaan buku akidah yang paling banyak digunakan oleh para ulama salaf terdahulu. Paling banyak penggunaan. Karena itu kalau kita lihat sekarang dari abad kedua sampai abad kelima, kebanyakan buku yang dikarang itu dengan nama as-sunnah atau syarhus sunnah yang sini dengan usul ahli sunnah ya, dan seterusnya. Nah, tidak ada penamaan-penamaan lain dalam akidah. Ya, selain dinamakan akidah, dinamakan i'tiqad, dinamakan as-sunnah, ini penamaannya. Namakan sunnah juga dinamakan tauhid. Tauhid bagian dari akidah. Bagian dari akidah. Tapi dalam pembahasan akidah yang paling mulia yang paling agungnya adalah masalah tauhid. Karena itu akidah secara umum dinamakan juga dengan nama tauhid. Ya. Kemudian pembahasan akidah juga disebut dengan dengan nama al-iman. Pembahasan al-iman. Kalau buka kitab iman karya Ibn Amanda. Maka antum dapatkan pembahasan lima tidak berkaitan dengan masalah uh, apa iman kepada Allah secara khusus, tapi secara umum. Ini juga berkaitan dengan masalah i'tiqad eh, secara umum. Nah, demikian pula Al-Iman karya Abdul Qasim uh, Taib. Al-Qasim Ibn Salah rahimahullah taala. Kemudian penamaan yang ke apa ini? Yang kelima Akidah juga kadang disebut dengan penamaan asyariah. Disebut dengan penamaan asyariah. Penamaan asyariah ini penamaan yang jarang digunakan. Tapi telah diridhoi oleh para ulama. Walaupun jarang digunakan sebab penggunaan asyariah itu umumnya identik dengan ahkam, dengan hukum-hukum. Tapi ada sebagian para ulama yang menggunakan buku akidah dengan pembahasan asyariah. Seperti kitab asyariah karya Al-Ajurri rahimahullah taala. Maka dapatkan dalam kitab syariah ada pembahasan tentang ru'yah pada hari kiamat, ada pembahasan tentang masalah kepecahan uh, kemudian ada pembahasan masalah takdir dan seterusnya. Dan nama kitabnya adalah syariah. Ini penamaan-penamaan uh, kitab atau buku ahli sunnah. Iya.